Qala rahimahullah al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada wal khabar. Isim marfu yang ketiga sekaligus keempat adalah al-mubtada dan al-khabar. قال رحمه الله المبتدا والخبر اسمان تتركب منهما جملة اسمية المبتدا dan الخبر adalah dua isim jadi al-mubtada isim khabar isim ini tentunya pada hukum asal dikarenakan al-khabar pada pembahasan yang selanjutnya akan terbagi menjadi mufrad dan ghairu mufrad. Al-mubtada wal khabar ismani adalah halal asal pada hukum asal. Tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyah. Tersusun dari mubtada dan khabar jumlah ismiyah. Artinya susunan mubtada dan khabar dinamakan jumlah ismiyah, dinamakan jumlah ismiyah. مثل contohnya العلم نافع العلم نافع العلم مبتدا نافع خبر الاستاذ مريض استاذ itu sedang sakit الاستاذ مبتدا مريض خبر علي ghaniyun. Ali adalah orang kaya, orang yang berkecukupan. Aliyun mubtada. Ghaniyun khabar. Anta mujtahidun. Engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh. Anta mubtada mujtahidun khabar. Qala rahimahullah ammal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bihi Adapun mubtada adalah isim yang diterangkan mukhbarun anhu yang diterangkan yang dikabarkan wal khabaru mukhbarun bihi Sementara al-khabar adalah isim yang menerangkan. Mubtada itu yang diterangkan. Al-khabar yang menerangkan. Qala wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabar tusamma jumlatan ismiyah. Al jumlah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar dinamakan jumlah ismiyah. Mubtada khobar dinamakan jumlah ismiyah. Mubtada adalah isim yang diterangkan. Khobar adalah isim yang menerangkan. Qala rahimahullah al-mubtada'u zahirun wa dhamirun. Kata beliau al-mubtada itu boleh jadi berbentuk isim zahir boleh jadi berbentuk isim bomir. Contoh mubtada isim zahir, Allahu sami'un. Allahu mubtada, sami'un khabar. Al-adibu mahbubun. Orang yang beradab itu pasti disenangi. Al-adibu mubtada mahbubun khabar. Al-bintu mujtahidatun. Al-bakhilu mazmumun. Al-bintu sebagai mubtada. Mujtahidatun khobar. Al-bakhilu mubtada. Mazmumun khobar. Contoh bomir. Huwa ghaniyun. Dia adalah orang yang berkecukupan apa kedudukan huwa? Mubtada. Ghaniyun khabar. Hiya maribatun. Hiya sebagai mubtada. Maribatun khabar. Anta nasyitun. Anta mubtada. Nasyitun khabar. Ana tilmidun. Ana mubtada. Tilmidun khabar. Kalau rahimahullah ketentuan-ketentuan mubtada dan khabar. Yang pertama, mubtada dan khabar harus selalu dalam bentuk marfu. Mubtada itu marfu, khabar demikian juga mar marfu. Tidak ada mubtada mansub, khabar mansub atau mubtada majrur, khabar majrur semuanya marfu. Yang kedua, susunan mubtada dan khabar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Demikian juga susunan fi'il dan naibul fa'il. Diberi keterangan tambahan, demikian juga susunan fi'il dan naibul fa'il. Dinamakan jumlah apa fi'il naibul fa'il itu? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Qala rahimahullah. Yang ketiga, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Ini sudah kita lewati karena fa'il dan naibul fa'il itu letaknya pasti setelah fi'il fi'il. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Ada isim marfu setelah itu fi'il. Maka isim marfu tersebut adalah mubtada. Yang keempat, susunan mubtada dan khabar harus selamanya sesuai antara mubtada dan khabar harus sesuai. Dalam hal apa? Yaitu A. Bila mubtada'nya mufrad maka khabarnya pun harus mufrad. B. Bila mubtada'nya musanna atau jamak maka khabarnya harus pula musanna atau jamak. C. Bila mubtada'nya muannas maka khobarnya pun harus muannas pula. Demikian juga bila muzakkar. Mubtada itu muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Contohnya, At-talibu jalisun. At-talibu jalisun. At-talibani jalisani At-tullabu jalisuna At-talibatu jalisatun At-talibatani jalisatun عن الطالبات جالسات antara mubtada dan kobar harus sesuai. Mufrad mufrad. Musanna musanna. Jamak mufrad mufrad. Musanna musanna. Jamak muzakkar muzakkar muzakkar muzakkar muannas muannas muannas harus sesuai antara mubtada dan khobar harus sama dalam jumlah harus sama pula dari segi jenis Taib bujalisun jalisun bani jalisani aftullabu jalisuna batu jalisatun batani jalisani batu jalisatun Anak akan sebut satu contoh untuk yang paling di atas. Nanti antum menjawab bersama-sama menyesuaikan dengan urutan di bawah ini. Untuk lebih memudahkan, maka jamak yang digunakan adalah jamak mudzakkar salim. Untuk lebih memudahkan, jamak yang kita gunakan adalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Contohnya saya akan mengatakan <clears throat> al muslimu faizun. Bagi contoh, saya sebutkan al muslimu faizun. Antum menjawab bersama al muslimani faizani. Al muslimuna faizuna. Al muslimatu faizatun. Al muslimatani faizatani al muslimatu faizatun. Baik. Berikutnya sekarang. Baik. Al muhsinu al muhsinu orang yang berbuat baik. Al muhsinu mahbubun orang yang berbuat itu disenangi. Baik. Al muslimu mahbubun. Antum jawab. Taib. Yang berikutnya sekarang. Contoh berikutnya. Al-musafiru Al-musafiru raji'un, orang yang safar telah kembali. Al-musafiru raji'un. Satu, dua, tiga. Al-musafiru raji'atun. Berikutnya, al-mujahidu al-mujahidu najihun. Orang yang berjihad itu akan sukses, bahagia. Baik, al-mujahidu najihun Baik, satu lagi terakhir. Al-muqatilu Al-muqatilu maqtulun. Orang yang berperang sekarang terbunuh. Al-muqatilu maqtulun. sula tun. Tun. Jangan tin. Tun. kalau Rasulullah catatan. Bila ada isi marfu didahului oleh fi'il ma'lum maka isim tersebut adalah fa'il sudah lewat kedua bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul maka isim tersebut naibul fa'il. Bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul, maka isim tersebut adalah al amthilah contoh. Al-waladu mujtahidun. Jelas ini semua mubtada khabar sebenarnya. Karena yang kita pelajari mubtada khabar. Al-waladu mujtahidun, al-wadu marfu. Apa tandanya al-waladu? Karena mujtahidun marfu apa tandanya karena al bintu mujtahidatun al bintu marfu apa tandanya karena mujtahidatun marfu tandanya karena al waladani mujtahidani marfu apa tandanya dua-duanya karena al bintani mujtahidatani marfu apa tandanya alif karena Al-auladu mujtahiduna, al-auladu marhu. Apa tandanya? Karena jamaah takdir. Mujtahiduna marfu. Apa tandanya? Karena jamaah mudzakkar salim. Al-banatu mujtahidatun, al-banatu marfu. Apa tandanya? Tandanya? Dhamma. Karena jamak muannas salim. Mujtahidatun Marfu apa tandanya? Karena jamak muannas salim. At-tamrin. Al-mudarrisu hadirun. Dirubah menjadi musanna, menjadi jamak mu, jamak muzakkar salim.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 Walhamdulillah.